Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yamiddin wa ba'du. Qala Allah Azza wa Jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rekan data dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan, diberikan kelapangan dan kesehatan untuk memanfaatkan waktu dalam rangka mengkaji, memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pedoman hidup bagi kita sekalian. Pada malam hari ini saya akan teruskan kajian hadis kita dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin adalah kita pada hadis yang pertama dan malam hari ini kita masuk pada hadis kedua. Judul yang diberikan oleh penulis adalah kata beliau Raddul bid'ai wal muhdasati. Raddu artinya adalah menolak. Al bid'ai adalah jamak dari bid'ah. Berarti bid'ah-bid'ah. Wal muhdasat artinya adalah berasal dari muhdasah baru. Berarti perkara-perkara baru. Jadi judulnya adalah menolak perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam urusan din. Lalu dibawakan oleh beliau satu hadis yaitu berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau di mana beliau berkata lalu kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan dengan redaksi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rekan-rekan sekalian, eh, hadis ini adalah sahih. Diriwayatkan bukan saja oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, tetapi juga hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad bin Hambal, Al-Imam al bayhaqi dan masih banyak lagi para ulama, para imam yang meriwayatkan tentang hadis ini. Nah kalau kita fahami dari hadis ini, tentu kita akan mendapatkan tentang betapa penting kita berpegang teguh kepada sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa bahayanya kita menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita artikan kata beliau, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda, man ahdasa man barang siapa ahdasa mengada ada sesuatu hal yang baru Ahdasa adalah baru, berasal dari kata hadis, yakni artinya baru. Ahdasa adalah mengada-ada sesuatu yang baru. Tadinya tidak ada, lalu dia ada-adakan sehingga sekarang menjadi ada. Betul-betul dia adalah baru. Dan orang ini adalah melakukan upaya agar perkara yang baru ini muncul betul-betul baru, dikenal, dan tidak pernah dikenal sebelumnya. Kata Rasul fi amrina. Fi amrina itu maknanya adalah dalam perkara kami. Kami di sini tentunya Rasulullah. Berarti adalah dalam urusan Rasul. Dalam agama Rasul. Dalam sunnah Rasul. Dalam syariat Rasul. Atau kita sebut adalah dalam ajaran yang dibawa disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia adalah namanya al Islam. Hada, hada maksudnya ini berarti dalam perkara ini, perkara al Islam yang dibawa oleh Muhammad ini, malai saminhu Apa-apa yang bukan berasal darinya, yaitu sama sekali tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Tidak ada dasarnya daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah SAW dengan kata-kata nafi, malaysa minhu, bukan berasal dari ajarannya. Dalam riwayat yang lain menggunakan kata man amila amalan laisa alaihi amruna. Dengan menggunakan kata amila. Barang siapa yang beramal amalan dengan suatu amalan mannya adalah barang siapa dikenal dengan isim yang umum amalan juga dia adalah umum amalan apa saja begitu jadi siapa saja yang mengamalkan suatu amalan apa saja nah dua-duanya laisa alaihi amruna amalan itu tidak di atas pedoman kami amalan itu tidak berlandaskan kepada ajaran kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, e, dua-duanya adalah mempunyai makna, di mana yang pertama dalam man ahdasa fi amrina hada mengada-ada, berarti orang ini adalah pemrakarsa, perintis, betul-betul dia adalah baru, mengada-ada sesuatu yang baru sebelumnya tidak pernah ada. Tetapi dalam perkara yang kedua, amila amalan. Mengamalkan suatu amalan. Amalan itu apa saja? Bisa jadi amalan itu betul-betul amalan baru. Atau bahkan bisa jadi amalan itu adalah amalan yang merupakan pelanjut. Atau mengikuti apa yang sudah ada di masyarakat. Apa yang sudah dilakukan oleh sebelumnya yang sudah dirintis oleh sebelumnya, yang bisa jadi menjadi suatu hal yang sudah tradisi. Nah, yang jelas dia adalah amalan. Tetapi, perkara yang baru dan perkara yang dia amalkan itu betul-betul kalau kita lihat dalam kamusnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kita temukan. Karena itu dijamin oleh Rasul di sini, laisa alaihi amruna atau ma laisa minhu Para rekan dokter dimanapun Anda berada, resiko dan jaminan. Seseorang yang mengada-ada ataupun mengamalkan suatu amalan yang di luar daripada ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah barang tentu adalah dalam perkara din, dalam perkara sunnah, dalam perkara uh, ajaran din, maka resikonya adalah kata Rasul fahuwa Radun. Amalan itu adalah akan tertolak amalan itu adalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Radun yang dimaksud di situ adalah mardud. Mardud artinya adalah ghairu makbul. Nah, oleh karena itu, maka hadis ini adalah merupakan di satu sisi perintah agar kita berpegang teguh hanya kepada apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang diwariskan oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dalam satu siang lain di dalamnya adalah mengandung unsur ancaman. Di mana siapa yang beramal dengan amalan seperti tadi maka dia akan terancam untuk tidak diterima atau gagal atau sia-sia. Nah para uh, jamaah sekalian, rekan data dimanapun anda berada, hadis ini adalah oleh para ulama dikatakan sebagai hadis yang termasuk besar. Hadis yang dia adalah mencakup seluruh apa yang ada dalam din. Baik itu adalah urusan pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Apakah dia adalah nyata ataupun tidak nyata. Baik kan dakta sekalian, eh, tadi sejenak sudah kita dengarkan hadis dan sudah saya jelaskan sekelumit tentang makna yang terkandung di dalamnya. Terpenting dari itu adalah bagaimana mengkonkretkan dan mengaplikasikan daripada hadis tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis adalah pedoman bagi kita sekalian di dalam berhidup. Baik dalam pikiran, keyakinan maupun kiprah amal kita sehari-hari. Dari hadis tadi kita hendaknya ambil beberapa pelajaran sebagai berikut. Mengingat bahwa kata beliau, para ulama, terutama misalnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan bahwa hadis ini adalah termasuk hadis yang agung, yang menjadi tolok ukur bagi suatu amalan, di mana hadis yang pertama yang lalu adalah merupakan kriteria benar dan tidaknya diterima dan tidaknya suatu amalan ditinjau dari sisi batin Sementara hadis ini adalah menjadi tolak ukur benar dan tidaknya, diterima dan tidaknya suatu amalan ditinjau dari sisi amaliyah zohir. Nah oleh karena itu, hal yang menjadi pelajaran penting daripada hadis ini adalah pertama bahwa kita dapatkan bahwa Rasul mengharamkan terhadap kita berbuat al-ibtida' atau berbuat bid'ah di dalam ad-din, di dalam ad-din perlu diperhatikan bahwa di dalam ad ini adalah berarti dalam perkara yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam perkara duniawi. Kalau dalam perkara duniawi, hukum asalnya adalah memang boleh, sehingga selama dia tidak membentur kepada urusan syar'i, maka dia hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau hukumnya adalah termasuk dalam kategori din, maka hukum asalnya dia adalah menyempit, artinya adalah dilarang untuk siapapun dia berkreasi mengada-ada sesuatu yang baru. Kalimat al tidak atau bid'ah itu adalah hukumnya atau maknanya adalah perkara yang baru dalam urusan din yang lepas dan tidak pernah menjadi ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan, bahkan tidak pernah dipraktekkan dan tidak bisa kita deteksi adanya di dalam riwayat-riwayat yang sahihah berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu perkara itu adalah bisa menyangkut dalam dua dimensi, apakah perkara yang disebut dengan akidah atau keyakinan ataukah perkara yang disebut dengan masalah amaliyah. Kalau masalah akidah misalnya adalah bahwa seseorang meyakini atau menyatakan bahwa Allah itu tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat. Misalnya adalah bahwa Allah itu adalah tidak mati, tapi juga tidak hidup. Karena kalau Allah mati, sama dengan manusia. Juga halnya, kalau Allah itu adalah hidup, juga sama dengan manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang sesat mengada-ada satu keyakinan bahwa Allah itu tidak hidup, juga tidak mati. Nah itu adalah e, karena mereka khawatir serupa dengan makhluknya. Sehingga mereka terjeblos kembali kepada perkara yang salah dan itu adalah perkara keyakinan. Ada juga misalnya dalam masalah amalia. Ada orang yang kemudian mengada-ada sesuatu yang baru dalam perkara-perkara yang dia adalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah banyak sekali, bisa dalam bentuk ibadah mahdoh, atau juga bisa dalam bentuk ibadah yang bukan mahdoh. Misalnya dalam masalah fikir dalam masalah sholat, di dalam masalah berdoa, di dalam masalah membaca Al-Quran, di dalam masalah sodakoh, dalam masalah masjid, dalam masalah muamalah, misalnya masalah berdagang, masalah berkeluarga, dan lain-lain. Semua yang sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengada-ada. imam mengada-adanya itu adalah benar-benar baru, atau mengada-adanya itu adalah dalam perkara yang disebut dengan tambahan. Nah, oleh karena itu seperti alimah Masuyuti katakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang merupakan tambahan atau sesuatu yang merupakan pengurangan daripada ad-din. Dan dua-duanya baik ziyadah maupun nukson, penambahan maupun pengurangan adalah terkategorikan bid'ah yang itu adalah dilarang. Bid'ah ini adalah sangat berbahaya karena dia adalah merupakan perkara yang mengancam pelakunya. Jangankan orang yang melakukannya, orang yang mengikutinya, orang yang meneruskannya pun sama mendapatkan martabat yang sama diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kutukan. Di dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kata beliau, man ahdasa fiha atau fihi muhdisan fiha hadasan au awa muhdisan la'anahullahu atau alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain kata Rasulullah SAW barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru atau uh, dia adalah menolong untuk terjadinya atau berlakunya suatu perkara yang baru yang bid'ah maka dia berhak untuk mendapatkan kutukan dari Allah, kutukan daripada malaikat, dan kutukan daripada manusia seluruhnya. Nah oleh karena itu bid'ah ini adalah sangat besar resikonya dan bukan saja mendapatkan kutukan tetapi dia akan menjadi rugi karena amalannya adalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul katakan tadi bahwa raddun amalan apa saja yang dia adalah jelas terhukumi bid'ah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Abdullah bin Umar beliau mengatakan kata beliau al bid'atu bahwa suatu perkara yang bid'ah itu adalah dolalah. Dia adalah perkara yang sesat wa in nasu hasanah. Betapapun orang menilainya, melihatnya adalah baik. Jadi walaupun kata orang itu adalah perkara perkara yang baik, tetapi kalau dia adalah tidak ada landasannya daripada Allah dan daripada Rasulullah SAW, maka dia adalah terhitung sesat. Dan itu adalah harus kita hindarkan karena kita ingin menjadi orang yang beruntung. Misalnya juga adalah uh, Alimah Malik. Bahwa kata beliau, Alimah Malik, guru daripada Alimah Masyafi, kata beliau mengatakan bahwa la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi أولها Bahwa umat ini tidak akan mencapai suatu kebajikan kecuali jika mereka mengikuti kebajikan yang pernah dilakukan oleh oleh oleh mereka para pendahulunya. Maka kata beliau, fala uh, eh, fakullu syai'in lam ya-, yakunu yawma idzin dinan dia adalah pada suatu hari, pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman para sahabat bersama Rasul, tidak menjadi bagian din, maka la yakunu al-yawma Dia tidak akan menjadi bagian daripada din pada suatu hari kapanpun. Nah, oleh karena itu, maka eh, rekan-rekan sekalian hati-hati dengan perkara yang disebut dengan bid'ah ini. Berikutnya yang kedua adalah bahwa resiko yang lain daripada pekerjaan bid'ah ini adalah bahwa amalan yang dibangun, yang dilandasi oleh atau pada suatu perkara yang dia adalah disebut bid'ah, dia adalah tertolak. Ditolak oleh Allah SWT dan dia dikembalikan pada pelakunya. Dia akan menjadi nol, dia akan menjadi sia-sia, dia akan menjadi merugi. Karena orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi justru modalnya adalah dia habis. Umurnya habis, materinya habis, mungkin juga tenaganya habis, pikirannya habis sedangkan dia adalah tidak mendapat apa-apa dari e, sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa ruginya orang beramal di dunia ini lalu pada akhirnya dia adalah termasuk orang yang merugi. Berikutnya adalah pelajaran yang lain daripada hadis ini adalah bahwa apa saja di dalam syariat Islam jika dia dilarang berarti jika perkara yang terlarang itu dilaksanakan, maka dia berarti akan menimbulkan kerusakan, di mana kerusakan itu adalah termasuk ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia adalah akan menjadi perkara yang rusak. Dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak akan bermakna dan dia tidak akan berarti. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak perkara yang kita dikatakan oleh orang itu bahwa itu adalah perkara yang baik. Padahal sesungguhnya bukanlah merupakan suatu perkara yang baik. Banyak orang yang mengatakan bahwa katanya ada hadis. Mengatakan bahwa ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Wa ma ra'ahu al-muslimuna sayyi'an fahuwa Apa saja yang dipandang oleh orang, oleh kaum muslimin itu adalah baik, maka dia adalah berarti baik. Dan sebaliknya apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin itu adalah jelek, maka berarti perkara itu adalah jelek. Perlu diketahui dan disadari oleh kita semua bahwa e, rekan-rekan sekalian hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Atau disebut dalam ilmu hadis do'ifun jiddan. Sangat lemah dan dia tidak bisa dijadikan sebagai satu landasan dan dijadikan sebagai satu pegangan. Karena itu tidak boleh kita mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang mungkin karena turun-temurun, karena mungkin mayoritas orang mengatakan dan lain-lain, suatu perkara itu adalah baik padahal tidak ada kamusnya di dalam apa yang disebut dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah banyak sekali. Seperti misalnya kita berada pada eh, bulan yang disebut dengan bulan Rabiul Awal. Orang mengatakan bahwa seperti memperingati lahirnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan manifestasi daripada cinta atau mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ternyata kalau saja kita lihat dari sisi sejarah ternyata wujud cinta dan pengagungan umat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah teriwayatkan adanya dari Rasul, tidak pernah teriwayatkan adanya dari para sahabat, dari para tabiin, dari para tabiu tabiin. Justru justru adanya peringatan itu adalah pada abad keempat atau abad kelima sudah sangat kesiangan oleh karena itu itu adalah pertama. Belum lagi bahwa perkara yang seperti itu itu adalah sebenarnya bukan merupakan pengagungan dan cinta kepada Rasul karena kalau itu adalah perkara yang baik mencintai Rasul ibadah, mengagungkan Rasul adalah hak Rasul. Tetapi ketika tidak ada, maka sesungguhnya kita akan lebih pintar daripada mereka dan itu mustahil. Kalau saja itu adalah ada, mereka akan lebih memelopori daripada kita sekalian. Banyak lagi kerusakannya antara lain bahwa misalnya apabila kita e, memperingati tentang perkara itu sebetulnya adalah justru dari sisi akidah kita kaum muslimin lebih punya sandaran kepada orang-orang Nasoro atau orang-orang Yahudi dan tidak ada sandarannya daripada kaum muslimin atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Baik kita langsung terima di 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Aziz di Jakarta. Pak Aziz di Jakarta ya? Iya. Silakan dengan Ustadz Ahmad Rafi. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Iya, tadi Ana ya, dengerin ya masalah uh, eh, mulut Nabi Ustadz ya. Mm -hmm. Nah itu uh, di dalamnya kan ada baca baca Al-Quran, ada zikir itu Eh, dapat pahala atau enggak ya Ustaz ya mm-hmm. yang itu satu yang kedua apa bedanya e, eh, mulut Nabi itu terus dengan e, yang sekarang dilakukan oleh e, Radio Daksa, Milad yang ke-17 mm-hmm. nah yang ketiga itu e, bagaimana e, kita matayakan merayakan ulang tahun anak kita atau atau, atau saudara kita hukumnya seperti apa? Mm -hmm. Ya itu aja Oke baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ajis dari Jakarta kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Takur Pak. Pak Takur. Purwadi ya. Oke di mana Bapak? Di Bekasi Pak. Silakan. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Nah ini Pak Ustaz saya mau tanya kalau kita itu uh, sering melaksanakan eh, hadis-hadis uh, yang memang tidak tidak sahih gitu. Uh, hmm. Apa sebetulnya yang dirasakan oleh orang yang yang melaksanakan hadis itu? Apakah ada suatu kenyamanan di dalam melaksanakan ibadah atau uh, sebetulnya uh, rasa hambar gitu di dalam melaksanakan ibadah? Yeah. Itu aja saya tanya. Baik. Itu saja Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Purwadi kita terima kembali 8816363. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus untuk rekan dakta yang ingin berpartisipasi 8816363. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Agung ya Pak. Pak Agung? Iya. Di mana Pak Pak? Di Bekasi Pak. Silakan Pak Agung. nah, saya mau tanya nih tentang tafakur nih Pak Ustaz. Hmm. Ya, silakan. Di tempat saya ini ada pelaksanaan tafakur. Tapi pelaksanaan itu di musola lampu digelapin, duduk hmm. bersila dan hanya mendapatkan Allah Allah Allah Allah begitu. Hmm. Apakah itu ada ajarannya, Pak Ustaz? Iya. Ya begitu aja. Baik, itu saja Pak ya. Iya. iya. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz terlebih dahulu Ustaz di Jakarta. Ini masalah Maulid Nabi ini bagaimana Ustaz? Ya. Eh memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa tradisi-tradisi ritual seperti itu tidak bisa e, dihilangkan begitu saja karena sudah menjadi bagian dari hidup bahkan darah daging daripada umat ini gitu kan sehingga orang itu adalah e, merasa kurang apabila dia tidak melakukannya hmm. tetapi e, rekan-rekan sekalian saya ingin ingatkan saya sendiri dan setiap kita bahwa tidak bisa disebut ibadah kalau dia adalah tidak berdasarkan kepada dua. Satu adalah motivasinya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah caranya. Teknisnya itu adalah harus sesuai dengan ajaran yang tentu sudah diuraikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dua ini adalah kurang dari salah satu, misalnya ikhlasnya ada, tapi tidak mengikuti cara Rasul atau cara Rasulnya tepat tetapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima, tidak akan benar dan dia adalah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu suatu amalan dia ibadah. Tetapi ditambah-tambah, ditambah baca Quran, ditambah dengan zikir, ditambah dengan ini. Padahal sebetulnya hukum asalnya tidak ada. Tetap saja tambahan-tambahan itu adalah tidak akan melarikan diri daripada makna bid'ah. Karena itu yang disebut dengan menambah. Nah oleh karena itu hukum asalnya tidak ada, kemudian ditambah-tambah. Jadi dia adalah bisa berlipat. Oleh karena itu e, mestinya adalah kita mencukupkan diri pada apa yang ada di dalam sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Termasuk juga peringatan terhadap anak-anak kita ya. Anak kita itu sebetulnya tidak ada sunnahnya untuk memperingati hari ulang tahun. Karena itu adalah justru budaya yang diimpor daripada orang-orang yang beragama lain. Dari kalangan Nasoro. Nah kita tidak boleh tasyabuh dengan mereka karena kata Rasul. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian daripada mereka. Demikian untuk Pak Ajis ya. ya. Kemudian yang Purwadi. kedua Pak Purwadi ya. Eh, apa indikatornya ya yang eh, memberikan suatu pelajaran apakah ada sesuatu ganjalan atau suatu keadaan dalam hati seseorang yang mengamalkan hadis yang taif itu. Para jemaah sekalian, e, sebenarnya bisa jadi justru Orang yang mengamalkan yang tidak ada ajarannya itu lebih khidmat. Lebih khusyuk. Lebih suka gitu. Karena apa? Karena itu adalah sengaja dihias oleh syaitan. Agar manusia itu jauh daripada Allah. Ingat rekan atas kalian bahwa syaitan itu adalah menyiasati kita agar kita jauh dan sesat daripada jalan Allah yang lurus itu bisa dengan paling besar dua. Misalnya pertama, imma dengan ketaatan kita, wa imma dengan kejauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan jauhnya ya bisa jadi dengan tadi perkara-perkara yang tidak ada ajarannya dengan kekufuran, dengan kefasikan sehingga manusia menjadi terjerumus. Atau mungkin dengan ketaatan. Dia karena orang itu ahli ibadah, taat, suka pada Islam, suka ibadah Lalu syaitan membisikkan, memasukkan pada hatinya untuk kemudian betah, doyan, seneng, cinta dengan perkara itu. Padahal itu adalah bukan merupakan pertanda bahwa itu adalah ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka jangan menggunakan rasa untuk menyatakan bahwa ini benar atau salah, tapi kembali kepada ukuran kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Kalau itu pasti ada kan kita menemukannya maka kita akan tenang. Tapi kalau tidak maka segera tinggalkan walaupun itu adalah berat dirasakan oleh kita. Demikian Pak Pur ya. Kemudian yang ketiga Pak Agung. Eh, saya ingin ingatkan bahwa berzikir, bertafakur itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dia adalah sunnah, dia adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi apa yang diperintahkan itu harus kembali saya katakan berulang-ulang. Sesuai dengan prosedur yang telah diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ketiga, yakini bahwa Islam ini mudah sekali, mudah sekali. Untuk berdiri itu, kita bisa melakukannya dalam keadaan tiga keadaan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, semua itu sudah bisa digunakan untuk berzikir dan bertafakur. Adapun tadi menambah aksesoris dengan lampu dipadamkan, dengan suara tertentu, dengan seragam tertentu, dengan lafar tertentu, dan lain-lain. Itu yang saya katakan tadi, itu aksesoris atau tambahan-tambahan yang bisa dipastikan tidak pernah ada riwayatnya dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah kembali kepada rasa dan itu adalah bagian daripada budaya tasawuf yang sudah dipastikan tidak ada ajarannya dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu puaslah dengan apa yang berasal dari Rasul. Mudah sekali. Zikir dan tafakur bisa kita gunakan Bahkan kata Rasul, misalnya, saya bawakan sering bisa sampaikan ini. Kata Rasul, kalimatani khafifatani ala lisani, saqilatani fil mizani, wa habibatani ila rahman. Dua kata Allah Subhanahu wa taala menyukainya, ringan diucapkan dan berat dalam tindak timbangan. Apa itu? Kata Rasul subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat ini begitu mudahnya. Bisa dikatakan di dalam bis, bisa dikatakan ketika di atas tempat tidur, bisa ketika kita berjalan, di mana saja. Tidak perlu ada suasana tertentu. Justru mengkondisikan tertentu dengan cara-cara tertentu itu adalah ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Iya baik, itu tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan ya untuk tiga orang di 8816363. Kemudian kita terima kembali melalui line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Pak? Junaidi Tanjung Priuk. Pak Junaidi. Iya, saya mau tanya nih. <clears throat> saya pernah baca salah satu buku ya, saya lupa pengarangnya. Hmm. Di situ ada hadis dirawatkan oleh Muslim ya. bahwasanya ya. sholat tahajud pada malam Jumat itu memang benar nggak boleh atau bagaimana sebenarnya gitu. hmm Gitu karena ada orang yang berpendapat ya, walau alam eh, dasarnya dari mana gitu saya nggak tahu. Katanya justru di malam Jumat itu yang ini katanya lebih afdol katanya dia bilang sebab mm-hmm. di hmm. situ tempat doa-doa yang diijabah katanya gitu. Kemudian satu kedua apakah jika menghendaki sesuatu begitu dalam urusan apa ingin kesembuhan atau apa sajalah apa memang mesti sholat tahajud katanya berturut-turut tanpa terputus sampai 40 hari. Apakah itu ada dalam dalil syar'inya atau tidak? Itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Tanjung Priuk, terima kasih partisipasinya. Ini mengenai sholat tahajud malam Jumat ya Ustaz ya. ya. Baik, kita terima kembali di belakang Pak Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Abu Farah. Di mana Abu Farah? Di Legenda di legenda. Silakan. dengan Ustaz siapa ya? Ustaz Ahmad Rafi'i. Oh Ahmad Rafi'i. Ini Pak saya mau nanya tentang aliran Sunni Pak. Hmm, Kalau ya. dia kan saya juga tahu ya. Cuma Sunni yang ada di Irak itu atau yang ada di Timur Tengah atau mungkin di kita ini ada apa enggak itu bisa diberi keterangan atau penjelasan itu Pak tentang aliran itu sendiri. Hmm. hmm. kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Farah ya di Kota Legenda ini mengenai aliran Sunni Ustaz. Ya. Nanti mungkin akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Rafi Alsi ini untuk rekan dakta yang mungkin baru saja mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Ahmad di Jatiwaringin. Silakan Ahmad. Uh, saya mau tanya ke Ustaz. Uh, eh, orang yang sering melakukan bid'ah itu kan disebut ahli bid'ah. Hmm. Nah, itu bagaimana hukumnya kita sholat makmum kepada mereka? Itu saja Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab langsung Ustaz. Ya. Uh, untuk pertanyaan pertama ya tentang masalah malam Jumat. Hmm. Yakini bahwa malam Jumat itu dan hari Jumat itu adalah Aidul Muslimin. Itu hari raya untuk kaum muslimin. Dan hari Jumat itu adalah bisa dipaparkan banyak dalilnya menunjukkan bahwa hari Jumat itu mempunyai keutamaan dibanding dengan hari-hari lain. Ini tidak ada kaitan dengan hari naas dan hari baik ya, tetapi hari Jumat itu adalah Id, hari rayanya kaum muslimin setiap pekan. Dan dia adalah mempunyai hikmah dan kandungan dan keutamaan yang besar. Misalnya adalah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Jumu'atu ilal Jumu'ati al-jum'ah ilal jum'ah. Salat Jumat ke Jumat itu adalah bagian daripada penghapus dosa mukaffiratun lima bainahunna. Penghapus dosa di antara kedua Jumat. Menunjukkan bahwa Jumat itu mempunyai keutamaan. Tentang masalah salat tahajud. Para eh, rekan rekan dokter dimanapun Anda berada, yakini jika suatu ibadah itu mempunyai keutamaan dia diajarkan oleh Rasul dan dijelaskan tentang bahwa amalan itu mempunyai keutamaan. Kemudian bersesuaian dengan waktu atau tempat yang utama, maka ibadah itu akan semakin tinggi keutamaannya. Kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari yang utama. Sementara sholat tahajud adalah sholat yang utama. Ketika perkara dua utama ini adalah dilakukan, maka keutamaan yang akan didapat oleh pelakunya adalah semakin tinggi begitu. Oleh karena itu pertanyaan, eh, pertanyaan pertama adalah mudah terjawab bahwa sebenarnya sholat tahajud di malam eh, malam Jumat itu adalah utama plus utama. Jadi Bapak silahkan dawamkan, silahkan teruskan dengan tulus karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pertanyaan kedua bahwa harus 40 hari tahajud ataupun dianjurkan 40 hari tahajud agar dia adalah mendapatkan kesembuhan daripada penyakit, maka itu adalah tidak beralasan. <clears throat> Karena apa? Karena kita akan diberi faidah oleh Allah dengan faidah yang sangat banyak. Jangan kita pamrih. Karena kalau kita pamrih, malah kita tidak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesembuhan itu, dalam tahajud, diminta pada Allah, Ya Allah, Engkau tahu bahwa kita sakit. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini kecuali Engkau, Ya Allah. Oleh karena itu mengadu padamu, Ya Allah, ya yang maha menyembuhkan segala penyakit, sembuhkanlah penyakitku ini. Demikian setiap malam, setiap tahajud kita lakukan. Tidak perlu mengundang kata 40 karena menentukan kata 40 bisa jadi bid'ah. Teruskan selalu. Memohon pada Allah SWT, jangan bosan, jangan terburu-buru, jangan tidak sabar. Insya Allah Ta'ala Allah akan sembuhkan kita. Kalau saja Allah matikan, maka dia telah mendapatkan keutamaan dari sisi sholat at-tahajud. Demikian yang e, pertama penanya pertama dari Tanjung Priuk ya. Hmm. Kemudian yang kedua adalah dari Bu Farah, eh, Bu Farah ya dari Legenda. Legenda. Hmm. Sunni itu apa dan siapa? Sunni itu adalah berasal dari kata sunnatun. Sunnah itu adalah empat perkataan, perbuatan yang didiamkan dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Sunni jika dia atau siapa saja adalah betul-betul konsekuen dengan empat perkara tadi berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia meyakini bahwa perkataan Rasul, perbuatan Rasul, yang didiamkan Rasul, sifat Rasul, itu adalah bagi dia pedoman hidup. Yang dia yakini, yang dia amalkan, dan konsekuen dia sampai dengan matinya demikian, orang itu disebut dengan sunniyun. Kalimat ya atau huruf ya di akhir kalimat sunnah adalah merupakan nisbah, nasab. Bahwa orang itu adalah sunni, yakni orang yang berpegang teguh, orang yang memelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sunni itu di mana saja adanya. Di seluruh pelosok dunia ini ada sunni. Dan hukum asalnya manusia itu adalah sunnah. Kemudian muncullah orang-orang di belakang hari yang kreatif kemudian keluar dari sunnah dan kemudian disebut dengan ahlul bid'ah atau bahkan mubtadi'ah di antara mereka adalah yang tadi Bapak sebut misalnya syiah atau rafidah nah itu adalah bukan umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah sudah jauh daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak mengakui sunnah Rasul mereka itu orang Syiah, orang Rafidhah itu meyakini bahwa Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim yang menjadi pegangan bagi kita orang-orang Sunni itu oleh mereka sama sekali dikafiri karena apa? Karena para sahabatnya menurut keyakinan mereka adalah orang-orang yang dikafirkan oleh mereka. Jadi supaya tidak panjang maka Sunni pada jemaah sekalian rekan data itu dimanapun ada dan Sunni itu maksudnya adalah orang yang berpegang teguh dan konsekuen dengan sunnah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita adalah mereka. Demikian, itu adalah untuk Abu Farah. Adapun yang ketiga adalah boleh tidak kita bermakmum kepada ahlul bidah atau mubtadi. E, para ulama sudah bahas perkara ini dan hasilnya adalah kalau seandainya si oh, imam yang tadi ahlul bidah itu adalah termasuk ahlul bid'ah yang termasuk bukan penyeru atau bukan aktivis atau bukan pemrakarsa, bukan pelopor, maka boleh sah hukumnya bermakmum sholat terhadap mereka. Tapi kalau mereka sudah aktif, sudah e, mengajak orang untuk bid'ah, bahkan dia sendiri sebagai perintisnya, sebagai sponsornya, Apalagi bid'ahnya adalah bid'ah yang termasuk besar, yang mungkin saja bisa mengkafirkan, bisa kultus kepada Rasul, itu adalah maka tidak boleh. Seperti orang yang misalnya bukan saja bid'ah zaman sekarang, seperti orang yang datang ke kuburan, itu bukan bid'ah syirik. Tetapi banyak di antara mereka yang jadi imam sholat dan itu adalah bermasalah sekali. Oleh karena itu ringkasnya adalah bahwa ahlul bid'ah boleh bermakmum pada mereka selama syaratnya dia adalah bid'ahnya tidak termasuk bid'ah yang membatalkan seseorang dari Islam, yang mengkafirkan orang itu dari Islam. Kedua adalah dia masih kroco, masih pengikut dan bukan eh, pelopor atau pendiri. Demikian. Di 8816363 kembali kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Ini dari Bapak Andini di sekarang. Pak Andini. Ya. Silakan, Pak. Ini Pak Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz pernah nanya tentang ini ya, mm -hmm. tentang sholat tahajud gitu ya. Iya. Mm. Itu zikirnya apa sama dengan zikir sholat sudah lima waktu? Mm -hmm. ya. Itu saja Pak. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, ya Ini tentang hadis ya, saya pernah baca hadis ya. Kalau nggak salah bunyinya begini. Walanak kita saya, walanak kita saya wasaf Wa kita saya bawa syahrul Itu maksudnya apa Pak Ustaz? Apa eh, ya Uh, Pak? Wa? kalau nggak salah di terjemahannya kami dilarang apa dilarang meng, apa dilarang mengeluarkan pakaian dan menahan rambut gitu, kalau nggak salah. Hmm. Itu gimana hmm. Maksudnya apa ya? Hmm. Dibaca lagi Pak mungkin hadisnya Pak? Iya, iya. iya hadisnya ya, kita saya bawa syahrul Hmm. Oke. Okay. Iya. Ya, Baik, terima ya. kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andini di Cikarang, di belakangnya kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa Ibu? Dengan Mei. Mei. Mei. Mei. Iya. Di mana Mei? Di Jakarta. Silakan Mei. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum uh, eh, Ada tiga pertanyaan yang langsung aja. Uh, eh, Jangan banyak-banyak, aja. Oh dua. Uh. -uh. dua aja. Uh. Uh, yang pertama bagaimana hukumnya bila uh, seorang ahwat itu ikut kegiatan sebuah kegiatan organisasi yang tujuannya itu berdakwah di kampus. Uh. Kemudian uh, yang soal ulang tahun yang tadi ini dibahas uh. itu kalau cuma mengundang teman-teman aja hanya beberapa tapi tujuannya itu hanya untuk sekedar bersyukur dan berbagi itu berbagi aja tuh hukumnya gimana Ustaz? Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk rekan Mei ya di Jakarta. Satu lagi kita terima 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Pak Suwandi Pak di Bekasi. Pak Suwandi. Iya. Silakan Pak Suwandi. Mau tanya itu Pak Ustaz. Ya. Mengenai penjelasan kuprun dina kuprin dari Ibnu Abbas ya. Iya betul. Nah itu saya masih rancu kurang paham ini. Ketika itu pemerintahan yang dijalankan oleh masa Ibnu Abbas ini menjalankan kitabullah dan sunnah apa enggak itu Pak? Hmm. Yeah. Masalahnya ini banyak yang dipakai sandaran bahwa berhukum tidak selain hukum Islam itu sandarkan nama dia gitu. Yeah. Nah, kita gitu aja Pak Ustaz. Yeah, yeah. Kemudian yang kedua gini, masalah bermakmum kepada imam yang mengatakan bid'ah ya, jelasnya kita tunjuk aja kunut subuh. Hmm ini sebagian para dai ini membolehkan. Hmm. Kita harus mengikuti karena dijadikan imam harus diikuti. Hmm. Sedangkan bagian lain kita boleh ngikutin pemimpin dalam hal yang ma'ruf hmm. kan itu ya. Hmm. Nah ini bagaimana ini saya jadi rancu nih. Kemudian menyuap kalau untuk hmm. yang mengambil haknya boleh. Hmm. hmm. Nah ini sebagian dai ini dari Ah, ada sunnah juga itu. Baik. Boleh kan? Ini jadi saya pikir ini gimana nih Pak Ustaz? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda semua rekan dakta. Kita langsung jawab ini pertanyaan terlebih dahulu dari Pak Andini di Cikarang. Silakan. Ya. Pak Andini ya di Cikarang tentang sholat tahajud. Uh, zikir, zikir. Sholat malam, sholat tahajud itu sebenarnya uh, kita harus pahami bahwa e, itu bukan seperti zikir sholat lima waktu. Jadi Bapak pilih zikir apa saja yang kira-kira menunaikan kepada apa yang Bapak inginkan. Terutama lagi adalah doa sebetulnya. Karena beda ya antara zikir dengan doa. Kalau zikir itu adalah ingat artinya. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir. Tapi kalau doa itu adalah yang maknanya meminta secara langsung. Misalnya Allahumma inni as'aluka. Saya memohon misalnya Rabbana hablana karuniakan pada kami. Itu namanya doa. Nah, eh, Pak Andi ini bisa gunakan apa saja, zikirnya apa saja, tidak ada ketentuan untuk sholat malam dan kemudian juga yang berikutnya tentang masalah doa. Hmm. Apa saja. Nah, yang diajarkan oleh kita oleh Rasul adalah kunut witir Nah doa dengan kunut witir tentu boleh dan kita bisa menambah daripada doa-doa yang berasal dari Al-Quran daripada juga Rasulullah SAW tentang masalah itu. Jadi itu bisa dibaca tentang masalah seperti itu tetapi tidak ada zikir tertentu setelah sholat tahajud. Demikian. Untuk yang kedua adalah e, maksudnya wala naktif asyaiba wasya'ra begitu ya. E, dan kita dilarang oleh Rasul untuk mencabut. Mencabut apa? Satu syaib. Syaib itu dengan shin, mananya adalah uban. Hmm. Wasyar, asyar itu adalah e, rambut. Hmm. Jadi e, kita diajarkan oleh Rasul namanya sunnah fitrah. Kita diajarkan misalnya untuk mencabut bulu ketiak. Namanya adalah natful ibit. Kita disuruh misalnya untuk memendekkan yang disebut dengan uh, apa kumis. Disebutnya namanya kosu syari, qassu asyarib. Kemudian kita disuruh untuk halqul anah. hal anah itu adalah menggunduli bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Kemudian uh, kita tidak boleh. Nah, kalau tadi adalah dianjurkan, nah sekarang adalah tidak dianjurkan, tidak di, atau dilarang yaitu adalah mencabut uh, apa tadi adalah uh, rambut yaitu uban ya. Nah, oleh karena itu apabila kita beruban, biarkan uban itu menjadi pengingat kepada kita bahwa kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan seperempat ingatan yaitu tentang masalah bahwa kita sebentar lagi akan mati yaitu adanya uban. Nah, oleh karena itu maka uh, uban itu tidak boleh bahkan bukan saja dicabut tetapi juga dicelup. Ya, dicelup misalnya supaya lebih mudah, maka dia adalah dipakai semir. Hmm. Nah, itu adalah tidak boleh kecuali dengan henna, maka itu adalah alami, maka tidak mengapa. Demikian ya Pak Andini. Kemudian yang kedua adalah eh, apa Bu Mai ya dari Jakarta. Eh, wanita boleh tidak ikut serta dalam berorganisasi dengan tujuan dakwah? uh, sebenarnya adalah wanita itu sama dengan laki-laki. Boleh bergerak di bidang apa saja yang bermakna amal soleh dan dakwah untuk visabilillah atau ilallah SWT. Yang perlu dicatat adalah harus memenuhi syarat. Misalnya syaratnya itu adalah kalau wanita maka tidak boleh bergaul dengan wanita dengan laki-laki yang bukan mahram atau disebut dengan ikhtilat. Kalau dia adalah bergabung dengan organisasi itu adalah menjaga hukum-hukum syar'i untuk perkara wanita, maka boleh. Misalnya adalah dia adalah berserta para akhwat yang lain. Kedua, misalnya melakukan perkara aktivitasnya adalah dakwah perbaikan umat ke depan. Ketiga, misalnya bidang yang digarap adalah misalnya bidang yang sesuai dengan fitrah wanita, misalnya. Lalu berikutnya adalah dapat izin daripada mahramnya, daripada walinya. Berikutnya adalah tidak melakukan safar, apalagi yang maksiat. Nah, jika beberapa kaidah itu dipenuhi oleh seorang akhwat, maka sebenarnya dia bergabung dengan itu dakwah untuk dalam rangka dakwah fisabilillah atau ilallah SWT itu adalah bagian daripada amalun soleh begitu. Kemudian yang kedua adalah memperingati hari lahir, tetapi hanya semata-mata untuk bersyukur. E, tadi saya katakan bahwa sebenarnya memperingati hari lahir itu sejak dia termotivasi saya tidak ingin apa-apa hanya untuk ingin baik gitu kan. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk bersyukur untuk ini, untuk itu. Nah, itu harus dipahami bahwa ajaran itu apabila tidak memenuhi kriteria atau prosedur sunnah, maka dia adalah terhitung dalam kategori yang tertolak dan tidak boleh. Misalnya, motivasinya. Kenapa Anda melakukan itu? Katanya adalah untuk e, bersyukur. Bersyukur dalam rangka lahiran e, apa e, mengulangi kelahiran itu ada tidak sunnahnya? Tidak ada. Nah, itu sudah termasuk perkara yang mengganjal dan menyebabkan mestinya tidak diperbuat karena tidak ada landasannya. Kedua misalnya adalah sebabnya. Ketiga misalnya bilangannya, jenisnya, tempatnya, waktunya. Apa yang tadi saya sebutkan itu adalah harus penjelasannya jelas daripada syariat. Ketika itu tidak ada dari syariat, maka berarti Anda telah melakukan perkara yang baru dalam Islam. Nah, oleh karena itu, maka untuk perkara tadi juga demikian. Kalau bersyukur ya bersyukur saja. Kenapa mesti harus ada memperingati? Karena itu adalah sebenarnya budayanya awalnya bukan dari sunnah Rasul, bukan daripada orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Demikian. Eh, pertanyaan yang ketiga adalah Pak Suwandi. Apa yang dimaksud dengan kufrun duna kufrin? Kufrun itu kufur. Duna itu lebih rendah. Kufrin dari kufur. Kufur tapi rendah dari lebih rendah dari kufur. Itu yang kemudian oleh para imam ahli sunnah wal jamaah disebut dengan al-kufrul asghar. Kufrun duna kufrin itu sama dengan kufrun asghar. Nah bedanya apa? Adalah kufrun akbar adalah mengeluarkan orang dari Islam menjadi hukumnya bukan musim lagi dan dia disebutnya murtad. Sedangkan orang yang kufrun duna kufrin, maka dia adalah walaupun bisa jadi itu adalah harus berkonsekuensi nyawa, tetap dia adalah dalam koridor kaum muslimin. Itu eh, apa prinsipnya begitu. Jadi kalau kufrun akbar, orangnya murtad, keluar dari Islam, kafir dia. Kafir setelah muslim. Tapi kalau kufrununa kufrin, orang itu adalah tidak kafir. Dia masih muslim, tetapi dia fasikun. Dia berbuat pekerjaan yang sangat besar, yang menyebabkan orang itu adalah fasik, dan keadilannya menjadi cacat. Nah, tentang masalah pada waktu itu, maka tentu daulahnya waktu itu Islam, syariatnya Islam, dan seterusnya. Tetapi, eh, apabila ada suatu kesalahan, dan apalagi itu adalah menyangkut pada kufrun kufrin, maka kita harus kembali bahwa masyarakat itu itu secara komunitas adalah bisa kaum muslimin umat Muhammad itu disebut maksum la tajtami' hadhil ummah ala dhalalah tetapi secara eh, apa namanya secara individu mereka adalah tidak maksum oleh karena itu ketika melihat satu kesalahan terjadi pada seseorang atau pada suatu komunitas tetap dilihat dari sisi hukum yakni jika itu adalah sebagai kembali supaya tidak meluas kufrun na kufrin maka kufrun na kufrin itu adalah berarti kufrun asfar dia adalah masih kaum muslimin tetapi hukumnya adalah fasikun dengan melakukan perkara itu. Tentang yang kedua bahwa bermakmum dalam masalah kunut subuh lalu ada yang mengikuti, ada yang kemudian tidak boleh mengikuti. Sebenarnya begini. Kalau kalau setiap kita dengan sadar dan jernih memandang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka yang ada itu adalah kunut nazilah. Itu yang pasti sahihnya dari Rasul. Bahwa Rasul dan para sahabat terkena musibah yang besar, lalu Rasul melakukan kunut nazilah dalam setiap kali sholat, sholat fardu lima waktu, selama satu bulan berturut-turut, kunut terus. Nah kemudian disebutnya oleh para ulama kunut nazilah maksudnya ketika kaum muslimin ditimpa musibah. Setelah itu tidak ada lagi kunut apalagi dikhususkan untuk subuh. Adapun hadis yang biasa digunakan dalil untuk kunut subuh yaitu Uh, yaitu la yazalu Rasulullah SAW yaknutu hatta faraqad dunya bahwa Rasul berkunut sampai dengan memisahkan diri daripada dunia maksudnya meninggal itu adalah karena uh, itu adalah maksudnya berdiri pada waktu sholat subuh dalam waktu yang lama. Jadi bukan kunut subuh yang dikenal sekarang, tapi berdirinya lama. Nah, kalau kita kembali ke arah itu, maka mengikuti imam itu adalah mengikuti yang sesuai sunnah. Kalau tidak sesuai sunnah, tidak diikuti. Jadi, kalau misalnya kunut, maka kita tidak ikut kunut. Ya kita berdiri saja. Sampai dengan imam itu adalah sujud. Ketika sujud, karena dia diajarkan, maka kita sujud. Tetapi ketika kunut, tidak angkat tangan, tidak mengatakan amin, tidak ikut bersama mereka karena kita yakini bahwa itu adalah tidak berasal dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kemudian eh, terakhir masalah iya. riswah iya. tadi, hmm. nyogok ya. Perlu diperhatikan, riswah itu adalah dosa besar. ar wal murtasi finnar. Bahwa orang yang menyogok dan yang disogok itu di dalam neraka. Hukum asalnya haram, tidak bisa tidak. Tidak bisa nawar. Nah, kalau tadi ada kekecualian bahwa kalau seandainya dia dizolimi begitu, maka kalimat dizolimi ini kekecualian, bukan hukum asal. Hmm. Seperti misalnya daging babi haram, sudah boleh dimakan ketika, gitu kan? Ketikanya itu sangat sempit, yaitu ketika nyawa mengancam. Hmm. Bahwa kalau dia tidak makan nyawanya hilang gitu kan. Maka dalam rangka memanjangkan umur supaya dia tidak mati seketika saat itu, dia terpaksa memakan seperti itu. Nah, seperti itu juga tentang masalah riswa. Kalau yang dikatakan bahwa dia melakukannya itu karena betul-betul terdesak, tidak bisa tidak kecuali harus seperti itu, maka tidak bisa jadi hukum umum. Berarti hukumnya adalah individual. Dan itu harus nanya terlebih dahulu sebaiknya kepada ahli ilmu sehingga dia tidak seenaknya menurut hawa nafsunya. Demikian. Iya baik, Ustaz mungkin terakhir kesimpulan kita di malam hari ini karena eh, keterbatasan waktu kita ini Ustaz, silakan. Ya. Uh, jamaah dan rekan dakta dimanapun Anda berada adalah saya ingin berpesan kepada antum semuanya bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhamba kepada Allah itu harus sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bahwa Allah sudah utus Rasul Muhammad. Allah sudah beri kita Al-Quran. Allah sudah jelaskan Al-Quran itu melalui sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu, maka setiap kita yang sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai macam bekal ini, maka tidak boleh kita gunakan untuk yang lain. Semuanya harus digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mengabdi kita itu, jangan ngarang sendiri. Kalau kita misalnya urusan makan, bolehlah kita bervariasi hari ini makan sayur asam kemudian besok makan apa lagi, lalu kita variasi, makanan ini dicampur dengan itu, kemudian ada perkembangan menu dan seterusnya. Itu urusan perut, urusan duniawi. Selama dia tidak berbentur dengan haram, boleh-boleh saja. Tapi kalau hukum din, dia adalah baku. Tidak bisa kita geser, tidak kita robah, kita bentuk dari lingkar menjadi segi lima, segi tiga. Tidak bisa. Din yang ada pada zaman kita sekarang harus berkiblat dan harus orisinil sesuai dengan din yang ada pada zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan oleh Imam Malik, "Malam yakun yauma izin dinan la yakunul yauma dinan." Jika din kita itu adalah tidak berasal daripada din yang ada pada masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kita katakan bahwa sekarang hal ini adalah din pada zaman kita. Menunjukkan bahwa din kita itu adalah sangat terbatas dan kita kalau ingin bermanfaat dan berisi hidup ini maka puas dan patuhlah terhadap sunnah Rasul sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik Ustaz Ahmad Rafi, terima kasih atas penjelasannya di malam ya. hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan dan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika. Asyadu alla anta astagfiruka wa atubilaik. Bila taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.